tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 206 Hijriah. beliau dinisbahkan kepada Al-Ju'fi karena kakek beliau yang bernama Al-Mughirah bin Bardisbah berislam ya, memeluk Islam, masuk Islam di tangan Yaman Al-Bukhari pimpinan negeri Bukhara kala itu dan Yaman adalah Ju'fi ya, Yaman adalah Ju'fi Yaman Al-Bukhari adalah Ju'fi maka dinisbahkan nasabnya kepada beliau sebagai maula. Maula berdasarkan madhab yang berpendapat bahwa seorang yang berislam ya oleh atau ber, diislamkan oleh seseorang maka walaknya ditujukan kepada dia yakni walak Islam ya dan Eh, kitab Sahihil Bukhari yang kita kaji ini berjudul Al-Jami'us Sahihul Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi Al-Jami'us Sahihul Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi ya. Judul ini sebagaimana versi yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam mukaddimah beliau eh, eh, Hadius Sari, mukaddimah Fathul Bari. Adapun di sana ada versi kedua yaitu Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar. Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Versi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis yaitu Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah, kitab ini merupakan kitab agung dan mulia ditulis oleh seorang imam al-hafidh yang mulia, yang agung yang telah mencurahkan ya uh, segala ilmu, waktu, tenaga, umurnya dan biayanya untuk ilmu, untuk memberikan khidmah terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum dan secara khusus. Beliau meluangkan waktu selama kurang lebih 16 tahun untuk merampungkan penulisan Sahihil Bukhari dengan disertai ya uh, dedikasi berupa naam keilmuan, ketakwaan, zuhud ya <clears throat> yang mana beliau tidaklah memasukkan satu hadis dalam sahihnya kecuali beliau mengerjakan salat istikharah ya sebagai upaya dari beliau dan kehati-hatian dari beliau sehingga benar-benar kitab ini menjadi kitab yang tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ayol ikhwah rahimani wa jika demikian maka sudah sepantasnya kita ya sebagai kaum muslimin bil khusus sebagai ahlus sunnah wal jamaah untuk juga mencurahkan ya keseriusan kita ya mencurahkan waktu kita untuk membahas dan mempelajari kitab Sahihil Bukhari ini yang yang mana tidaklah isi pembahasan dalam Sahihil Bukhari kecuali adalah sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang tercermin dalam judul kitab ini Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kemudian al ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Ikhwa yang berada di Masjid Al-Hanif di Kota Lampung. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai telah selesai dari pembahasan hadis nomor tiga ya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang awal mula turunnya wahyu. Yang dari hadis yang kita pelajari ini kita mengambil beberapa faedah penting. Ya. Di antaranya adalah kita mengulang kembali secara ringkas beberapa penyebutan beberapa faedah itu. Yang pertama, kita mengenal mengetahui bahwa wah mengetahui tentang wahyu pertama yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam yang dengan turunnya wahyu pertama ini beliau menjadi seorang nabi menjadi seorang nabi diangkat sebagai nabi faedah kedua adalah hikmah ya Eh, kita mengerti tentang hikmah diturunkannya wahyu yang pertama ini dengan cara tersebut yaitu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam didekap sedemikian rupa oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian dilepas yang itu terjadi sampai berulang sebanyak tiga kali. Kita telah mempelajari tentang hikmahnya, ya. Dan hikmahnya itu secara ringkas kita sebutkan sebagaimana dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar, syughluhu anil iltifat li syai'in akhar ya, untuk benar-benar membuat beliau fokus agar tidak uh, terpecahkan perhatiannya kepada sesuatu yang lain. Auli idhari syidda wal jid fil amr atau untuk menunjukkan betapa berat ya, serius ya, permasalahan ini tanbihan ala thiqalil qaul alladhi sayulqa ilaihi sebagai bentuk ya pengingat terhadap bahwa beratnya wahyu yang akan diturunkan kepada beliau. Nah, ini bisa dimeroja kembali faedah ini yang telah kita paparkan dalam syarah hadis dalam beberapa pertemuan yang lalu. Faedah ketiga adalah mengenal makna ayat atau lima ayat yang turun pertama kali dari Al-Quran ini. ini kita telah mensyarah panjang lebar tentang makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ayat kelima. Yang keempat adalah dalailun nubuwah. Dalail an-nubuwah. Di sini ada sekian bukti-bukti kenabian ya, yang membuktikan bahwa beliau benar-benar seorang nabi dan rasul. Ya. Apa saja bukti-bukti itu? Faedah yang kelima adalah al-istidlal bimakarimil akhlaq wa husni syiam ala annallaha la yujzi man ittasafa biha min ibadihi. Berdalil dengan makarimil akhlak ya, dan kebaikan perilaku. Ya, berdalil dengan akhlak yang mulia dan perilaku yang baik bahwa Allah pasti tidak akan menyengsarakan hambanya yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah, ini yang dijadikan hujah oleh Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menenangkan suaminya dan membuktikan suam, kepada suaminya bahwa peristiwa yang turun kepada beliau ini adalah kebenaran. Suatu kebenaran. Ya, bukan sesuatu yang dengannya Allah akan menghinakan atau menyengsarakan nabinya. Ya. Dan ini sebagai dalail nubuah. Khadijah mengerti. Ini sebagai apa? Dalail nubuah. buah ya. karenanya dikatakan oleh Ibn Abil Iz, faqad ulima min sunnatillahi anna man jabalahu alal akhlaq al mahmuda wa nazahahu anil akhlaq al-madhmumah fa innahu la yudzihi kita ketahui dari sunnatullah bahwa barang siapa yang telah diberikan karunia akhlak yang terpuji dan dibersihkan dari akhlak yang tercela maka sesungguhnya Allah tidak akan menyengsarakan menyengsarakannya sementara faedah yang keenam Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam akhlak-akhlak tersebut sehingga beliau adalah aulan nas bi ayuzi bi alla yuziyahullah manusia yang paling pantas untuk Allah tidak menyanyiakannya. Yang ini adalah dalil min dalailin nubuwah. Faedah yang ketujuh, bantahan kepada Mu'tazilah yang membatasi ya kena dalil kenabian, bukti kenabian itu hanya pada mukjizat saja. Ya, maka ini terbantah. Ya. Terbantah bahwa untuk mengetahui membuktikan kenabian itu tidak hanya dengan mukjizat. Mukjizat adalah salah satunya. Mukjizat adalah salah satunya. Inilah yang diyakini oleh ahlus sunnatil jamaah bahwa kenabian tidak hanya dengan tidak hanya dibuktikan tidak hanya dengan mukjizat tapi dengan berbagai perkara yang lainnya. Yang kedelapan, tamyizus sadiq wal kadhib bi anwa'i minal adillah. Bisa dibedakannya as-sadiq wal kadhib dengan berbagai macam bukti. Ya. Bil khusus as-sadiq wal kadhib dalam hal klaim kenabian. Ya, dalam hal as-sadiq wal kadhib dalam hal apa? Klaim kenabian. Maka tentu sangat bisa dibedakan dengan berbagai bukti. Ya, mana siapa yang ka sadik dalam klaim kenabian, mana yang kadhib. Oleh karena itu kita lihat dalam peristiwa ini bagaimana Khadijah bintu Khuwailid langsung membenarkan dan yakin bahwa yang turun kepada peristiwa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah suatu kebenaran dan Nabi adalah orang yang baik, Nabi adalah orang yang jujur. Ya. Maka itu sekaligus sebagai apa? bentuk keimanan Khadijah terhadap Nabi. Beliaulah sebagai manusia pertama secara mutlak yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena memang as-sadiq wal kadhib dalam klaim kenabian siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya, dalam klaim kenabian itu bisa dibedakan, bisa diketahui, bisa dibuktikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah seperti yang dibuktikan oleh Khadijah bintu Huwailid. Demikian pula faedah yang kesembilan bahwa Waraka bin Naufal ya, setelah beliau mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi tentang apa yang beliau lihat dan beliau alami, maka beliau pun warakah langsung mengerti dan mengenali kejujuran beliau. Bahwa yang datang kepada beliau adalah Jibril sebagai yang beliau sebut sebagai namus. Ya, itu adalah namus Jibril yang juga datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan telah kita sebutkan, kita telah paparkan penjelasannya kenapa beliau sebutkan dengan namus Nabi Musa. Padahal beliau seorang Nasrani. Tidak mengatakan dengan namus Isa. Ya, ini telah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Maka yang di sikap yang ditunjukkan oleh Waraka bin Naufal ini merupakan sebagai bentuk keimanan beliau. Kenapa? Karena memang siapa yang jujur, siapa yang dusta dalam hal klaim kenabian itu bisa dibukti, bisa diketahui dengan banyak cara. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal mengetahuinya bahwa Nabi Alaihissalam yang menyampaikan berita itu maka beliau adalah seorang yang jujur dan peristiwa yang beliau alami itu adalah kebenaran yaitu suatu peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau wahai Muhammad, fasabaru. Namun para rasul itu bersabar ala ma kudzibu atas pendustaan yang mereka alami. Wa udhu dan bersabar atas gangguan yang mereka terima ya dari kaumnya. Hatta atahum nasruna sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa yaqulu rabbunallah. Orang-orang yang diusir dari negeri mereka tanpa alasan yang benar kecuali disebabnya adalah karena mereka menyatakan bahwa rabbunallah. ayuhal ya. ikhwah ikhwa rahimani warahmakumullah. Dan dari sini pula uh, apakah Waraqah bin Naufal seorang sahabat maka para ulama berbeda pendapat karena memang di sini terdapat uh, perbedaan dari ulama dalam memahami apakah ini bentuk, sebagai bentuk keimanan, ya, keimanan warakah terhadap Nabi. Hmm. jika uh, warakah beriman pada saat itu, apakah dengan itu berarti beliau sebagai seorang sahabat? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, pendapat pertama menyatakan bahwa beliau adalah seorang sahabat. Ya, karena beliau beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan tersebut sehingga memenuhi kriteria sebagai seorang sahabat. Pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Tabari, Wal Baghawi, ya, Ibnu Sakan dan yang lainnya. Termasuk di masa ini dari kalangan ulama muasirin itu adalah yang berpendapat, berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengatakan adz li wallahu a'lam annahu yu'addu sahabiyan fayutarabba anhu yang tampak bagiku wallahu a'lam beliau teranggap sebagai seorang sahabat sehingga di, kita doakan uh, e, permohonan permohonan ridha dengan ucapan radhiyallahu an demikian pula ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-allamah ma'ali syekh Salih fauzan hafizahullahu taala ya Beliau menyatakan, bila syak, na'am huwa sahabi. Tidak diragukan, beliau adalah seorang sahabat. Yutaradda anhu. Kita mengucapkan radhiyallahu anhu kepada beliau. Nah, kemudian pendapat kedua menyatakan di kalangan ulama menyatakan bahwa beliau warakah bukan sahabat. Namun memang beliau beriman kepada Nabi. Nah, dan wafat dalam keadaan di masa fatratul wahyi. Terputusnya wahyu antara wahyu pertama dengan wahyu kedua. Yakni beliau beriman di masa uh, Nabi masih menjadi Nabi. Belum sebagai Rasul. Ya, maka dikatakan apa? Beliau beriman namun belum sebagai sahabat. Nah, ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir wa taqaddamul kalam wa taqaddamal kalamu ala imani Waraqah bin Naufal bima wajada minal wahyi wa mata fil fatrah radhiyallahu an. Telah lalu penjelasan tentang keimanan Waraqah bin Naufal terhadap wahyu. Namun beliau mati dalam beliau wafat di masa fatratil wahyi. Ini pula yang diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Nah, beliau mengatakan dalam syarahnya yang sempat pula kita baca, fahada zahiruhu annahu aqarra bi nubuwatihi walakinahu mata qabla ayad'uwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-Islam fayakunu mithla buhaira. Naam, wa fi itsbati nazar. Nah, yang ini tampak beliau adalah mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau wafat, waraka wafat sebelum Nabi berdakwah. Ya. Mendakwa, berdakwah kepada umat manusia, mengajak mereka kepada Islam sebelum masa itu. Sehingga kondisi waraka adalah seperti buhaira. Sehingga menetapkan beliau sebagai sahabat ini perlu ditinjau. Nah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga menyatakan bahwa tawakuf. Ya. Tawakuf. Tidak menyatakan sebagai sahabat, tidak pula menafikannya. Tawakuf tidak menyebutkan pendapat dalam hal ini. Ya. Di antaranya ini adalah sikap Ibnu Mandah juga Al-Kirmani dan yang lainnya. Di masa ini adalah Syekh Syekh Abdul Razak Afifi. Syekh Abdul Razak Afifi. Karena beliau tidak memandang uh, keislaman warakah. Ya. Falakuli hal uh, wallahu alam pendapat yang benar itu adalah pendapat yang pertama bahwa warakah adalah seorang sahabi. Barakallahu fikum. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ketiga. Kemudian berikutnya adalah uh, lanjutan hadisnya adalah hadis yang nomor kelima. Uh, afwan nomor empat. Qala ibn Syihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman أن جابر أن جابر بن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجج فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر bawadiruhu. Qala Ibnu Syihab, yakni Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ya. Bahwa Abu Salama bin Abdurrahman telah memberitakan kepadaku Alhamdulillah. Akhbarani Abu Salama bin Abdurrahman. Ya. Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi Az-Zuhri. Beliau adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi Az-Zuhri, yakni beliau putra sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Beliau adalah salah seorang al-fuqaha as-sab'ah yakni tujuh fuqaha di masa tabi'in. Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada menyatakan beliau namanya adalah Abdullah. Ada pula yang menyatakan bahwa nama beliau Ismail. Ada pula yang menyatakan bahwa nama dan kunyah beliau sama. Yani Abu Salama itulah nama beliau sekaligus kunyah beliau. Ya. Ini beberapa pendapat. Nah, beliau termasuk dari At-Tabaqah Ats-Tsalitsah. Tabaqah yang ketiga. Ya. Beliau wafat pada tahun 94 Hijriah atau ada menyebutkan 104 Hijriah. Ya. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan dalam takribut tahdib, siqatun muksir. Siqatun muksir. <clears throat> Beliau di sini meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar di sini Al-Bukhari mengatakan qala Ibn Syihab atau yakni qala Ibnu Syihab wa akhbarani ya wa akhbarani Abu Salamah dan Abu Salamah juga memberitakan kepadaku kata Al-Hafidh innama ata harfil atfi liyu'lam annahu ma'tuf ala ma sabaqa hanyalah Ibnu Syihab me menggunakan huruf ataf yaitu wawu wa akhbarani untuk agar diketahui bahwa ini ma'tuf ya ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya dalam sanad seakan-akan dia mengatakan akhbarani urwah bikada wa akhbarani abu salamah bikada ya karena kalau kita perhatikan dalam sanad ya mungkin bisa dilihat kembali dalam sanad hadis nomor tiga ya di situ Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah. Ya, berarti kan Ibn Shihab Siapa Ibn Shihab Az-Zuhri. Beliau mendapatkan An Urwah bin Az-Zubair dan Aisyah dan sebelah sebutkan hadisnya. Nah, dengan sanad yang sama, Al-Bukhari sampai kepada Az-Zuhri Ibn Shihab, ya, itu dengan sanad yang sama mulai dari siapa? Dari Al-Bukhari sampai Ibnu Syihab. Ya, baru kemudian Ibnu Syihab mengatakan apa? Wa akhbarani. Ya, sehingga Ibnu Syihab dalam sanad dengan sanad yang sama ini meriwayatkan dari Urwah ya, meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah. Juga meriwayatkan dari siapa? dengan sanat yang sama mulai dari Al-Bukhari sampai Az-Zuhri itu meriwayatkan pula dari Abu Salamah dari Jabir dengan hadis ini. Apa hadisnya? Ya, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari beliau mengatakan bahwa yuhadithu an fatratil wahyi. Jabir dalam konteks menyampaikan hadis tentang atau berbicara tentang terputusnya wahyu. yakni terputusnya wahyu antara wahyu pertama dengan wahyu kedua. Faqala fi hadisihi, maka Jabir bin Abdullah mengatakan dalam hadisnya, Bainama ana amshi, yakni Nabi, ya, Nabi mengatakan sebagaimana diberitakan oleh Jabir, disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sehingga ucapannya, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Bainama ana amshi ketika aku sedang berjalan id sami'tu sautan minas sama tiba-tiba aku mendengar suara dari langit farafa'tu basari maka aku pun mengangkat pandanganku aku pun mengangkat pandanganku <clears throat> fa idzal malakul ladzi Ja'ani bihira jalisun ala kursi baina sama'i wal ardi. Ternyata aku dapati ya, malaikat yang datang sebelumnya kepadaku di Gua Hira, di Hira itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu. Maka aku pun merasa takut darinya. Faraja'tu maka aku segera kembali pulang ke rumah. Fakultu zammiluni. Ya. Selimutilah aku. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka kemudian Allah menurunkan. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Sampai pada ayat warujza fahjur. Fahamyal wahyu. Maka kemudian wahyu pun ya uh, datang watataba'a dan berturut-turut datang. Ya. Al-Hafidh Ibn Hajar menerangkan uh, ucapan wadalla qawluhu an fatratil wahyi wa qawluhu al-malak alladhi ja'ani bihira ala ta'akhur nuzuli surati surah al-muddathir an iqra maka ucapan di sini yang menyatakan bahwa Jabir mencerita berbicara tentang terputusnya wahyu. Ya. Ucapan ini kemudian ucapan tiba-tiba ternyata malaikat yang datang sebelumnya datang kepadaku di Hira. Ya. Dua kalimat ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan bahwa surat Al-Mudassir itu turun setelah surat Iqra setelah surat Iqra. Nah. Kenapa demikian? Beliau sebutkan demikian ini untuk menegaskan bahwa ayat yang pertama turun adalah Iqra. Kemudian ya ayyuhal muddatsir turun berikutnya yang merupakan wahyu kedua dari Jabir. Sementara hadis ini dari siapa? Ibnu Syihab dari Abi Salamah dari Jabir. Sehingga berbeda guru. Ya, dalam Al-Bukhari di sini beliau juga meriwayatkan hadis ini di kitab tafsir. Nanti jauh di tengah-tengah Sahih Bukhari. Ya, namun dari Syekh beliau yang siapa? Yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Uh, bukan syekhnya, yakni melalui jalur, ya, melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salama dari Jabir. Sementara di sini dari jalur siapa? Ibnu Syihab dari uh, Abu Salama dari Jabir. Nah, sementara yang dari jalur Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir ini annahu kana yaqul awwalu syai'in nazala minal Qur'an ya ayyuhal muddatsir. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah adalah ya ayyuhal muddatsir. Demikian periwayatnya. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa khalafahul jumhur. Pendapat ini di Berbeda dengan pendapat jumhur. Fazahabu ila jumhur ulama berpendapat bahwa awwala anna al Qur'an nuzulan qauluhu ta'ala bahwa wahyu pertama dari yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah firman Allah taala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah. Nah, terus bagaimana ini? Sementara Jabir dalam sanad tersebut menyatakan awwalu syai'in yang pertama kali turun. Yang pertama kali turun. Maka kata beliau setelah beliau menyebutkan uh, secara lengkap huh, eh, uh, periwayatan jalur periwayatan hadis ini termasuk hadis riwayat Muslim ya dengan lafat dengan jalur dari Ibnu Syihab ya jalur dari Ibnu Syihab annahu sami'a Rasulullah sallallahu yani apa dari Ibnu Syihab an Ibnu Syihab an Abi Salamah qala akhbarani Jabir bin Abdullah kata Abu Salamah dari jalur dari jalur Ibnu Syihab dari Abi Salamah Beliau mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah menyampaikan berita kepadaku annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis an fatratil wahyi menyampaikan tentang terputusnya wahyu. Apa penyampaian beliau? Fa nama ana amshi ya, ketika aku berjalan id sami'tu sautan minas sama' Tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, farafa'tu basari kibala sama, maka pun mengangkat pandanganku ke arah langit, faizal malak alladzi ja'ani bihira. Ternyata di situ ada malaikat yang sebelumnya datang mendatangiku di Hira. Qa'idan qaidun ala, ala kursi duduk di atas kursi di antara langit dan bumi fajasastu tuminhu, maka aku pun takut darinya hatta hawaitu ilal ardi sampai-sampai aku jatuh ke bumi ya fajitu ila ahli aku pun datang ke keluargaku fakultu zammiluni zammiluni fazam fazamaluni ya selimutilah aku selimutilah aku maka mereka pun menyelimuti aku kemudian Allah turunkan ayatnya ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir ila fahjur maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar, afan, kata Al-Hafidh Ibn Katsir dalam tafsirnya, hadza lafdzul Bukhari. Nah, demikian pula lafaz Sahil Bukhari di sini. Ya, wa hadza siyaq wal mahfuz. Ya. Sehingga uh, lafaz Sahih Muslim tadi itu sama dengan lafaz Sahil Bukhari yang di sini yaitu yang, yang melalui jalur siapa? Ibn Syihab, Abi Salama, Jabir. Ya, Ibn Syihab an Abi Salama an Jabir. Ya. Wahada siyak wal mahfud. Konteks inilah yang terjaga. Wahwa yaktadi anhu qad nazala al-wahyu qabla hadha. Sehingga difahami dari situ bahwa sebelum turunnya ini, turunnya ya ayuhal mundasir telah turun wahyu sebelumnya. Kenapa? Karena tadi faida karena di situ ada ucapan beliau faidal malakul ladzi ja'ani bihira. Ternyata ada malaikat yang telah mendatangiku ke, ke Hira, malaikat yang sebelumnya mendatangiku di, di Hira, wa Jibril yang datang kepada Nabi membawa wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Thumma innahu hasala ba'da fatrah. Kemudian setelah itu terjadi fatrah, terputus wahyu. Thumma nazala al-malak ba'da Kemudian turun lagi malaikat setelah ini. Wa wajhul jama' maka memadukan dua berita ini anna awwala syai'in nazala ba'da fatratil wahyi hadhihi surah. Sehingga memadukan periwayatan sahabat uh, Abu Salamah uh, periwayatan Jabir dari Abu uh, periwayatan Abu Salamah dari Jabir namun ada dua jalur, yang satu dari jalur Yahya bin Abi Kasir, yang satu melalui jalur Ibnu Syihab. Ya, sementara dari Yahya bin Abi Kasir jalur itu menyatakan apa? Awalu syai'in nazal, yang pertama kali turun. Sementara melalui jalur Ibnu Syihab tadi adalah tentang berbicara tentang apa? Fatratil wahyi, terputusnya wahyu. Maka memadukan hal ini kata Ibnu Kasir bahwa wahyu pertama yang turun setelah fatratil wahyi setelah terputusnya wahyu adalah surat ini ya. wahyu pertama setelah putusnya wahyu yang pertama kali turun setelah masa putusnya wahyu adalah surat ini sehingga awalu syai'in nazala yang dikatakan oleh Jabir dalam jalur periwayatan Ibnu Syihab dari afwan dari jalur periwayatan Yahya bin Abi Katsir dari Ibnu Syihab astagfirullahalazim uh, eh, dari jalur periwayatan Yahya uh, bin Abi Katsir dari Abi Salama an Jabir itu adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran ba'da fatratil wahyi bukan yang pertama kali turun secara mutlak tapi pertama kali turun kaitannya dengan apa? Setelah putusnya wahyu. Adapun wahyu atau ayat yang pertama kali turun secara mutlak tetaplah surat Iqra 1 sampai 5. Ya. Demikian Demikian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam matan hadis ini Faraja'tu fakultu zammiluni. Maka aku kembali ke rumah dan aku katakan kepada keluargaku, zammiluni, selumitulah aku. Ya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa fi riwayati al-asili wa karima, zammiluni marratan wahidah. Nah, adalah zammiluni sekali sekali saja. Ya. Demikian. Sehingga apa? Terdapat dua perbedaan periwayatan dari riwayat Sahih Bukhari sendiri. yakni Sahih Bukhari ketika beliau menyampaikan Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari kepada murid-muridnya, itu terdapat perbedaan. Ada yang menyebutkan zamiluni zamiluni dua kali. Ya. Ini yang merupakan riwayat dari Al-Kusmihani. Sementara riwayat uh, yang lainnya uh, riwayat Al-Kusmihani uh, eh, riwayat Abu Dzar dari Al-Kusmihani ini zammiluni zammiluni. Sementara riwayat Abu uh, yang lain yaitu dari Al-Asili dan Karimah Al-Asili itu adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ibrahim Al-Asili yang wafat pada tahun 392 Hijriah yang beliau mendengar meriwayatkan Sahih Bukhari dari Abi Zaid Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi dari Al-Firabri pada tahun 353 di Mekah kemudian di Baghdad pada tahun 359 dan Periwayatan karimah. Al-karimah adalah al-musnida al-alimah. Ummul kiram karimah bintu Ahmad bin Muhammad bin, bah bin Hatim al-Marwaziyah. Wafat pada tahun 300 atau 493 Hijriyah. 493 Hijriyah. Nah, periwayatan jalur periwayatan Sahih Bukhari dari beliau berdua itu dengan zammiluni sekali saja. Sehingga Eh, riwayat uh, Abu Dhar dari Al-Kusmihani itu dua kali zamiluni zamiluni sesuai dengan riwayat Muslim. Sesuai dengan riwayat Al-Imam Muslim. Adapun makna ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa fahjur wala tamnun tastakthir rabbika fasbir. Ya. Ayat ini uh, tujuh ayat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebagai wahyu kedua maknanya adalah ya ayuhal muddatsir wahai orang yang berselimut qum fa'andhir. bangkitlah kamu dan berilah peringatan ya dijelaskan sebagaimana penjelasan uh, al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Salahatul Usul Kum fa'anzir ay yungziru anisyirki wa yadu'u ila tauhid ya, yungziru anisyirki wa yadu'u ila tauhid berilah meringatkan dari peringatkan dari syirik dan serulah ajaklah kepada tauhid ya yang dengan ini kum fa'anzir ya. kum fa'anzir bihada hasal al-irsal. Dengan ini terjadilah apa? Beliau diutus sebagai rasul, diangkat sebagai rasul. Kama hasala bil awal an nubuwa sebagaimana dengan wahyu pertama yaitu ikra, beliau diangkat sebagai nabi. Maka dengan turunnya ayat qum fa'anzir hasalamada al-irsal. dia dengan ini diutus sebagai rasul. Apa makna anzir? Yakni peringatkan dari kesyirikan dan ajaklah kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid dan Rabbmu besarkanlah kabbir ay agungkanlah Allah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka anisyirki. Bersihkanlah dan bajumu bersihkanlah. Yakni maknanya apa? Tahhir a'malaka anisyirki. Bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Jangan sampai tercampur amal ibadahmu dengan kesyirikan. Warujza fahjur. al-asnam. Wahajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Ya. ar ini dia adalah asnam, berhala. Fahjur yakni tinggalkanlah. Ya. Wal bara'atu minha wa ahliha dan berlepas dirilah dari berhala-berhala itu dan orang-orang yang mengibadainya. Demikian secara singkat makna Eh, dari wahyu yang ayat-ayat yang turun sebagai wahyu kedua yang insya Allah Taala kita akan membahas panjang lebar pada pertemuan yang akan datang ya uh, tafsir dari mad, dari ayat ini insya Allah Taala pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum sampai di sini karena memang waktu yang sudah terbatas bahkan sudah lewat dari waktu kita, maka insya Allah akan kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa wa rabbil alamin.